Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Min sayyati a'malina Mayyahdihi lau falamudillalah Wa mayudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Untayan pujian hanyalah milik Allah. Kita memuji memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan diri dan keburukan amalan kita. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, tidak akan ada yang mampu menyesatkannya, dan barang siapa disesatkan Allah, tidak akan ada yang mampu memberi petunjuk kepadanya. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusannya. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada beliau, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang mengikuti ajaran mereka dengan baik hingga hari kiamat. Amma ba'du, <clears throat> Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan agama ini di atas seluruh agama yang ada. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan As-Sunnah kepada beliau untuk menjelaskan kepada umat manusia ajaran yang telah diturunkan kepada mereka agar mereka mau berpikir hingga bisa mendapatkan petunjuk dan keberuntungan. Dengan demikian, Al-Quran As-Sunnah, yaitu Al-Hadith, merupakan dua pondasi pokok yang menjadi dasar tegaknya hujah Allah atas seluruh hambanya. Keduanya juga menjadi asas berbagai hukum akidah dan amaliyah baik yang diwajibkan maupun yang dilarang. Seorang yang berdalil dengan ayat Al-Quran cukup melakukan satu kali penelitian untuk menjamin keabsahan pendalilannya. Ia cukup meneliti indikasi yang ditunjukkan oleh suatu dalil terhadap suatu hukum tertentu. Ia tidak perlu meneliti sanad Al-Quran, karena keabsahan Al-Quran telah pasti secara kot'i, tanpa ragu, serta lafat dan maknanya telah dinukil secara mutawatir. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9 Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Sementara itu, orang yang berdalil dengan hadis memerlukan dua kali penelitian. Yang pertama, meneliti keabsahan hadis tersebut. Apakah berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah bukan? Hal ini dilakukan karena tidak semua hadis yang dinisbatkan kepada Nabi berderajat sahih. Kedua, meneliti indikasi hukum yang ditunjukkan oleh hadis tersebut. Langkah pertama yang disebutkan di atas membutuhkan berbagai kaidah dan hukum yang dapat membedakan keabsahan setiap hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manakah di antara hadis tersebut yang dapat diterima atau ditolak? Dan para ulama telah melakukan hal tersebut dan menamakannya dengan ilmu mustalahul hadits. Dalam bidang ini kami menyusun sebuah kitab berukuran sedang yang mencakup berbagai perkara penting yang terdapat dalam disiplin ilmu, ilmu ini sesuai dengan kurikulum madrasah aliyah kelas 1 dan 2. Dalam kitab ini kami beri judul dengan Mustalahul Hadith. Buku ini kami bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berisi materi untuk kelas 1 dan bagian kedua berisi materi untuk kelas 2. Hanya kepada Allah kami memohon agar menjadikan amal kami ini ikhlas untuk mencari wajahnya, diridhoi olehnya, dan bermanfaat bagi para hambanya. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Maha Mulia.